hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Saya ulang, kelihatannya jamaah belum konsentrasi penuh, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang tertegun dan terpesona memandang saya. Diulang. Orang yang imannya kuat hidupnya paling hebat dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat dan sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Jadi hidupnya di dunia betul-betul digunakan sebagai bekal untuk mengarungi kebahagiaan hidup yang abadi selamanya urip nondonyo sing ming sedelo iki dimanfaatke kanti saya ngelampai ibadah amal-amal solih sebagai persiapan dan bekal untuk kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas hidup bukan hanya sekedar untuk hidup kalau hidup hanya sekedar untuk hidup iku jenenge urip-uripan. derajatnya padha karo coro. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Niki sesuai kali bayat yang tiap hari kita lakukan kepada Allah minimal lima kali. Kapan? Ketika sholat dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu namanya hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, apa dipikir kalau udah mati dari dunia ini hidupnya selesai? Ya enggak lah. Apa dikira begitu meninggalkan dunia ini terus kehidupannya berakhir? Ya enggak lah. Apa dikira lek wis ninggal ke keluarga, ninggal ke dunia terus uripe rampung tek ceritane? Ya enggak lah. Mati dari dunia ini bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo kabeh melun jawab mati ngono. Sing gak melun jawab awas mati dhisik. Oleh karena itu jangan takut mati. Kurang semangat. Nek jawabnya gak semangat mati dhisik. Jangan takut mati. Terus jangan lupakan Lho, muda alon to. Nan mati dhisik. Pokoke lek sampean jawabe alon kula ngajine sekedap mawon. Nek orang jawab, tak tinggal mulai Larang kaya melok nyangoni ya. Jangan takut. Mati. Jangan lupakan. Mati. Selalu ingat. Mati. Jangan cari tapi rindukan kok rindukan mati iya dong kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah sang kekasih sejati lu tak ada penindak ke ibadah umroh niku yo ya simbol simbol Arab menghadapi kehidupan akhirat Ora percaya modelmu. Tiang badhe tindak umroh niku mesti rak pamitan keluarga, pamitan dulur, pamitan konco, pamitan tangga. Nggih napa nggih? Niku gambaran pamitane roh arep ninggalke raga iki lho. Woi. Woi. Lho nek wis nyangkono engko pakaian dilepas, atribut dilepas, pangkat jabatan dilepas, ganti meng diubel-ubel kain ihram putih niku simbol nek kabeh wong ki arep dibuntel kain putih jenenge kafan. Ingat kafan itu tidak bersaku. Ora ana sae. Duka lek cara mriki kafan niku dikai sak teng terentel. Rak mboten to nggih. Artinya apa? tidak ada sepeser pun duit yang bisa dimasukkan saku untuk dibawa bekal menghadap Allah. Ketika sudah mati, yang dinilai Allah bukan berapa banyak duitmu, berapa banyak hartamu, berapa jumlah kekayaanmu, enggak. Tapi yang dinilai Allah adalah manfaat apa yang kau dapat dari kekayaanmu itu. Kau gunakan untuk apa hartamu itu, kebaikan apa yang bisa kau raih dengan harta titipanku itu. Ngono yang dinilai Gusti Allah. Kafan itu juga tidak warna-warni tapi polos. Dan mereka modelnya buntel lewang mati, kafan kuwi lorek-lorek Polos. Tidak warna-warni. Ketika sudah terbujur kaku, mati seperti itu, yang dipandang Allah bukan bagus enggak kain kafanmu, mahal enggak harga kain kafanmu, bukan. Tapi yang dipandang Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. warna-ne amalmu apa wae, warna-ne ibadahmu apa wae. Maka kafan itu nggak bisa difashionkan. Nggak memiliki tutorial. Halo? Halo? Allah tidak memandang modele kafanmu indah atau tidak. Wah ini kafan keluaran terbaru. Wah ini kafan boys keren, trendy, enggak. Karena yang membungkus tubuhmu itu kain kafan, bukan karya desainer ternama, tapi hanyalah karya Pak Mudin. Jahitan tangan ditalani pocong set, gini apa enggak? Di kafan itu enggak bisa ditempelkan titel, gelar, embel-embel. Neng kafan tulisi Al Mukarrom, Al Ustad, Rapayu. Ambok ah, camat, bupati, gubernur, menteri sampai tekan presiden, rapayu ditempel nono kafan. Malaikat Israel, malaikat mungkar nakir, ora kenal jabatan-jabatan dunia ngono. Maka kafan itu warnanya putih, bersih, ini harapan ketika kita menghadap Allah nanti diharapkan kita bersih dari kesalahan dan dosa. Bukan berarti nggak punya salah, nggak punya dosa, tapi salah dan dosa-dosa kita bersih karena sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Lah perlu diingat sekarang kafan itu hanya beda satu huruf dengan kapan. Kalau huruf F diganti P maka akan terbaca kapan. Oleh karena itu kain kafan bisa dibeli mulai sekarang. Wes nang do tuku dewi-dewi. Bisa diukur bahkan iso dijajal nang jajalan. Cuma pertanyaannya kafan itu diresmikan penggunaannya untukmu kapan? Woi. Woi. Makanya kalau udah dibungkus kain kafan baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik aku penuhi panggilanmu ya Allah aku datang memenuhi panggilanmu Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda sesungguhnya semua pujian wa ni'mata semua kenikmatan laka hanya untukmu bukan untuk siapa-siapa. Wal mulka kerajaan kekuasaan semuanya milikmu. La syarikalak tidak ada sekutu bagimu. Mulane kula wangsuli tadi, hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha hidup. Loh, nek wis ngono kuwi, woi. Woi. Kudu bersih, putih, orang itu kecampuran apa-apa. Makane syarate haji mabrur, umroh makbulah niku kudu bersih ragate. Lah kok nganggu duit sing kecampuran haram, nuwun sewu nggih. Umpama duit oleh ngentet oleh korupsi, duit anakan, eh, ngutangke cecek mbayare bajul, ngutangke dom nyaure cagak listrik. Gak diterima Gusti Allah. Kanjeng Nabi lah dawuh lak ngono, man hajja bi haramin aw min haramin, idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'dik ono wong haji ono wong umrah neng nganggo raket haram duit haram ketika dia baca talbiyah kik bengok-bengok leh maca labbaik Allahumma lebay labbaik syari syarika lak baik karo nangis-nangis dijawab karo Gusti Allah gak lebay lebaykan, lebay lebay opo kaget yo ya, ben Lewang wong getah ya aku tunggu kuwi, masa gak lebek lebekan Duit anaan kon go oh no.